بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر maka Syekh kemudian menjelaskan kepada kita apa dalil dalil yang menunjukkan empat kewajiban ini. Kata Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala, "Wad dalilu qauluhu ta'ala" Dalil yang menunjukkan empat kewajiban ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asr innal insana lafi khusr." إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr" demi masa. "Innal insana lafi khusr." Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman wa 'amilus salihat dan beramal saleh wa tawasau bil dan saling berwasiat dengan kebenaran wa tawasau bis sabr dan saling berwasiat dengan kesabaran surat Al-Asr ayat 1 sampai ketiga. Jemaah sekalian, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan membahas secara ringkas tafsir surat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan sebuah sumpah wal asr demi masa, demi waktu. Dan perlu kita pahami terlebih dahulu bersumpah dengan menyebut nama makhluk itu hanyalah hak khusus bagi Allah. Adapun makhluk tidak boleh sedikit pun bersumpah kecuali dengan nama Allah. Kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama makhluk bukan dengan nama Allah, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa bighairillahi faqad kafara aw asyrak barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah maka dia telah menyekutukan Allah maka dia telah kafir kepada Allah atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala namun ulama menjelaskan di sini maksud hadis ini adalah syirik kecil atau kufur kecil orang yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah maka itu adalah termasuk kategori syirik yaitu dosa yang terbesar namun termasuk syirik kecil bukan syirik besar tetapi jamaah sekalian perlu dipahami bahwa syirik kecil bukan berarti dosanya kecil jadi jangan salah paham dikatakan syirik kecil bukan karena dosanya itu kecil Bahkan syirik kecil itu adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Oleh karenanya, sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "La an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqan." Aku bersumpah palsu dengan menyebut nama Allah itu lebih aku senangi daripada bersumpah benar dengan menyebut nama selain Allah. Maksudnya apa ucapan beliau? Maksudnya adalah andaikan harus memilih, andaikan harus memilih bersumpah palsu dengan menyebut nama Allah atau bersumpah benar dengan menyebut selain nama Allah, maka beliau akan memilih yang pertama. Kenapa? Karena yang pertama adalah dosa besar. Sedangkan yang kedua adalah dosa syirik. Dosa syirik jauh lebih besar daripada semua dosa besar. Jadi ini yang dipahami para sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka tidak boleh kita sepelekan. Dan subhanallah betapa banyak orang di masa ini menyepelekan hal tersebut. Mereka bersumpah dengan menyebut nama makhluk padahal ini adalah kesyirikan walaupun termasuk kategori syirik kecil. Akan tetapi ulama menjelaskan ini juga bisa masuk dalam kategori syirik besar. Kapan itu? Apabila seseorang bersumpah dengan menyebut nama makhluk disertai dengan pengagungan seperti pengagungannya kepada Allah. Seperti pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Orang-orang yang bersumpah dengan menyebut nama para wali yang sudah meninggal dunia. Tidak jarang mereka itu bersumpah dengan menyebut nama para wali tersebut disertai dengan pengagungan melebihi pengagungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai-sampai pernah terjadi di antara mereka itu berani bersumpah palsu dengan menyebut nama Allah. Namun dia tidak berani bersumpah palsu dengan menyebut nama wali. Nama yang mereka anggap sebagai wali mereka. Maka ini menunjukkan apa? Ternyata dia lebih memuliakan dan lebih mengagungkan para wali tersebut dibanding Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini, maka ini bukan lagi syirik kecil melainkan termasuk kategori syirik besar. Jadi perlu kita ingatkan bersumpah dengan menyebut selain nama Allah bisa termasuk kategori syirik kecil dan bisa juga termasuk kategori syirik besar. Maka Allah boleh bersumpah dengan menyebut nama makhluknya dan itu merupakan kekhususan bagi Allah sedangkan makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian jemaah sekalian, ulama menjelaskan bahwasannya tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut salah satu nama dari makhluknya kecuali makhluk itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut nama waktu atau masa. Dijelaskan para ulama karena waktu atau masa dalam hidup kita adalah sesuatu yang sangat penting perlu kita berikan perhatian perlu kita berikan perhatian. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa di antara nikmat besar yang kelak Allah akan mintai pertanggungjawaban dalam hidup ini adalah nikmat waktu. Allah akan menanyakan kepada setiap hamba an umrihi fima afnah wa an syababihi ma ablah tentang umurnya kemana dia habiskan ditanya kelak pada hari kiamat kemana umurnya dia habiskan artinya ditanya detail mulai dia lahir sampai dia menutup usia akan dimintai pertanggungjawaban kemudian jemaah sekalian ada pertanyaan yang lebih khusus lagi tentang waktu mudanya masa remajanya. Kemana dia habiskan? Kemana dia pergunakan? Jadi subhanallah, nikmat waktu ini ditanya dua kali. Pertama, nikmat waktu dalam hidup kita secara keseluruhan dan secara khusus nikmat waktu muda atau masa remaja. Maka menunjukkan kepada kita waktu adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini. Bahkan dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, wahai anak Adam, pada hakikatnya engkau hanyalah kumpulan daripada waktu-waktu. Apabila berlalu waktu dalam hidupmu, maka berlalu pula sebagian dari dirimu. Demikianlah jemaah sekalian, waktu yang berlalu dalam hidup kita berarti berlalu pula sebagian dari diri kita mendekati habis dan berpisah dengan kehidupan dunia ini. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, nikmatani magbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua kenikmatan yang manusia banyak tertipu dengan dua kenikmatan tersebut. Terlena dengan keduanya, yaitu nikmat waktu luang, nikmat kesehatan dan waktu luang. Ini jemaah sekalian, banyak orang yang tertipu dengan kedua nikmat tersebut. Kapan dia sadar? Ketika dia sakit barulah dia sadar nikmatnya sehat. Ketika dia sudah dalam keadaan sibuk baru dia sadar nikmatnya waktu luang. Ketika dia sudah tidak bisa dan tidak mampu memanfaatkan waktunya dengan baik untuk mendekatkan diri kepada Allah, barulah dia sadar indahnya dan nikmatnya waktu. Demikian pula ketika waktu hidupnya sudah hampir berakhir, barulah kemudian dia tersadar betapa nikmatnya waktu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Oleh karenanya jemaah sekalian, saya menasihatkan kepada diri saya sendiri dan kepada jemaah sekalian untuk lebih memanfaatkan waktu dengan baik. Kemudian juga ada nasihat penting sekali yang perlu kita perhatikan yaitu bacalah bagaimana para ulama salaf mempergunakan waktu. Bacalah kisah-kisah bagaimana para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, imam yang empat dan ulama-ulama dahulu memanfaatkan waktu dalam hidup mereka. Luar biasa. Mereka memanfaatkan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak menuntut ilmu, maka mereka berzikir kepada Allah atau melakukan hal-hal yang bermanfaat yang dapat mereka petik di akhirat kelak. Sampai-sampai para ulama dahulu itu tidak mau makan makanan yang merepotkan. Mereka cukup memakan makanan yang apa namanya mudah dimakan, nggak ribet waktu dimasak, supaya tidak menyita waktu, supaya tidak menyita waktu di dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ulama dahulu seperti itu. Ya, sampai-sampai waktu untuk makan saja mereka berusaha mencari makanan-makanan yang nggak sulit dimasak, nggak ribet diolah, langsung makan kemudian selesai. Bahkan sebagian para ulama sampai-sampai tidak mau makan buah-buahan. Kenapa jemaah sekalian? Karena habis waktu bolak-balik ke kamar mandi atau ke toilet. Sampai seperti itu ulama dahulu. Ingin memanfaatkan waktunya dengan baik. Tidak mau makan makanan yang bisa membuat dia bolak-balik masuk toilet. Karena ingin memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu, demikian pula mengamalkannya dan menyebarkannya. Makanya jemaah sekalian, kalau kita hitung-hitung karya para ulama dahulu dibandingkan dengan masa hidupnya di dunia, itu hampir-hampir mustahil hampir-hampir mustahil. Ya. Kadang kita dapati seorang ulama dihitung masa hidupnya, kemudian rata-rata buku yang dia tulis, dia bisa menulis hari 100 atau 200 lembar. Yang masa itu hampir-hampir mustahil sebetulnya. Beda dengan masa kita sekarang yang begitu mudah kita tulis dengan komputer padahal mereka dulu menulis dalam keadaan serba susah tetapi subhanallah, karya-karya mereka yang kita saksikan hari ini dihitung dengan umur kehidupan mereka itu hampir mustahil orang yang hanya berumur segitu bisa menghasilkan karya-karya yang banyak sekali dan luar biasa baik dari segi kualitas maupun dari kuantitasnya. Iya. Karena apa? Semua itu dari keberkahan waktu dari keberkahan waktu dan pemanfaatan waktu dengan baik. Jadi jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut waktu sebagai peringatan bagi kita bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Baik. Kemudian ulama juga menjelaskan apabila Allah Subhanahu wa taala memulai sesuatu dengan sumpah menunjukkan bahwasannya apa yang akan disampaikan setelahnya adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang perlu diperhatikan. Maka apa kata Allah selanjutnya? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Jamaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang hakikat keadaan kita, keadaan manusia. Manusia siapa? Manusia yang bagaimana? Seluruhnya. Karena kata al-insan di dalam ayat ini kalau kita kita kaji dari segi makna bahasa Arabnya mencakup segala sesuatu. Maksudnya mencakup seluruh umat manusia. Tidak ada pengecualian tidak ada pengecualian. Siapapun dia. Apakah dia seorang penguasa atau rakyat, orang kaya atau miskin, orang besar atau orang kecil, semuanya masuk, laki-laki maupun perempuan. Tidak ada pengecualian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menekankan dengan kata inna. Innal insan. Kata inna itu itu adalah kata untuk memberikan penekanan. Memberikan penekanan. Artinya ini betul-betul harus diperhatikan. Benar-benar seperti kenyataannya. Kemudian juga kalimat atau kata lam, huruf lam pada lafi. Itu juga huruf penekan namanya, harfu tauqid. Jadi ditekankan dengan tiga. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita tentang keadaan manusia dengan tiga penekan, Dengan tiga kata penekan. Yang pertama adalah apa yang pertama? Sumpah. Sumpah dulu. Kemudian yang kedua inna. Kemudian yang ketiga lam. Nanti kalau belajar bahasa Arab akan kita sampai pada bab ini. Ini adalah kata-kata untuk memberikan penekanan terhadap ucapan. Iya. Menunjukkan apa? Ini adalah sesuatu yang betul-betul harus diperhatikan. Inilah pentingnya kita mempelajari penafsiran ayat-ayat Al-Quran agar kita paham apa yang dimaukan dari setiap ayat-ayat atau kalamullahi azza wa jalla. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan dan menekankan dengan tiga penekan untuk mengabarkan kepada kita hakikat manusia. Seluruh manusia tanpa kecuali yaitu mereka berada dalam al khusur kerugian. Jemaah sekalian, apa yang dimaksud dengan kerugian? Kerugian itu maknanya adalah al-halak, kebinasaan. Apa itu kebinasaan? Kebinasaan itu artinya kesesatan di dunia dan azab di akhirat. Itu artinya kerugian dan kebinasaan. Maka inilah keadaan manusia. Mereka semuanya tersesat. Mereka semuanya tersesat tanpa ada pengecualian, semuanya tersesat dan akan mendapatkan azab di akhirat kelak. Ini maksud ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang kondisi manusia dan memberikan ancaman kepada kita bahwasannya kita ini dalam keadaan tersesat dan akan mendapatkan azab di akhirat kelak tanpa ada pengecualian siapapun itu. Baru kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian. Siapa orang-orang yang tidak tersesat dan tidak akan mendapatkan azab di akhirat kelak? Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki empat sifat illa alladhina amanu kecuali orang-orang yang beriman inilah sifat mereka yang pertama mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap seluruh yang Allah wajibkan untuk diimani ini sifat mereka yang pertama Berdasarkan Hal ini Syekh rahimahullahu taala berdalil bahwasannya kewajiban kita yang pertama adalah menuntut ilmu. Kewajiban kita yang pertama adalah menuntut ilmu. Kenapa beliau berdalil dengan ayat ini? Illal ladzina amanu. Sebab seseorang tidak mungkin beriman secara benar tanpa menuntut ilmu. Ini kaidah dalam keimanan yang harus kita pahami dengan baik. Seseorang itu tidak mungkin beriman kepada Allah dengan benar tanpa menuntut ilmu. Mustahil. Mustahil dia menuntut ilmu, Apa afwan mustahil dia beriman kepada Allah dengan benar tanpa dia menuntut ilmu agama. Kalau dia tidak menuntut ilmu agama dan dia merasa diri orang yang beriman, hakikatnya dia adalah orang yang sesat. Karena nggak mungkin dia beriman tanpa berdasarkan ilmu. Sebab dia harus mengerti terlebih dahulu apa yang harus diimani dan bagaimana cara dia mengimaninya. Maka dia harus mempelajari bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat beriman dan apa yang mereka imani. Oleh karena itu, ini adalah sifat yang pertama yaitu menuntut ilmu dan mengimani ilmu yang telah dia tuntut tersebut. Jadi, ini sisi pendalilannya. Kewajiban kita yang pertama adalah menuntut ilmu dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengimani seluruh yang Allah wajibkan untuk diimani. Maka untuk mengetahui apa saja yang Allah wajibkan untuk kita imani tentunya adalah dengan menuntut ilmu agama. Makanya jamaah sekalian, antara ilmu dan iman selalu berjalan beriringan. Selalu berjalan beriringan. Kapan dia terpisah, maka seseorang akan tersesat. Artinya, seseorang itu semakin dalam dia menuntut ilmu agama, imannya akan semakin kokoh. Ilmu dan iman selalu berjalan beriringan. Semakin luas, semakin dalam dia menuntut ilmu agama, ilmunya akan semakin kuat. Akuan imannya akan semakin kuat, semakin kokoh, semakin tinggi. Kemudian lahir dari keimanan tersebut rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta yang kuat kepadanya, dan pengharapan terhadap Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan rahmat olehnya. Dan inilah yang akan memberikan motivasi yang sangat besar baginya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa amilus solihat dan melakukan amal-amal soleh. Inilah sifat yang kedua agar selamat dari kesesatan di dunia dan azab di akhirat. Artinya jemaah sekalian, kalau seseorang belum beriman dan belum beramal soleh, maka dia masih berada dalam kerugian. Apa artinya kerugian? Kesesatan di dunia dan akan mendapatkan azab di akhirat. Waliyadzubillah. Maka harus beramal soleh. Setelah beriman, harus beramal soleh. Di sini ada satu pelajaran penting sebelum kita lanjutkan. Pertama disebutkan terlebih dahulu iman, baru kemudian amal soleh. Mengapa iman disebutkan terlebih dahulu? Sebab amal soleh itu harus dibangun di atas dasar keimanan. Harus dibangun di atas dasar keimanan. Dan orang yang disebut beriman itu, apabila dia mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah sedikit pun, dan tidak melakukan kekufuran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Mereka itulah yang akan dianugerahkan keamanan dari azab Allah dan yang akan diberikan hidayah. Jadi Yang disebut orang yang beriman itu adalah yang tidak melakukan kesyirikan sedikit pun ataupun perbuatan kekufuran. Maka amal soleh harus dibangun di atas dasar keimanan. Kenapa demikian? Karena Allah tidak akan menerima amal seseorang apabila dia menyekutukan Allah. Apabila dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala.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 Dia melakukan kesyirikan dan kekufuran. Maka semua amal solehnya menjadi terhapus. Dan amal soleh yang akan dia kerjakan tidak akan diterima oleh Allah sebagaimana firman-Nya ma mana'ahum أن تقبل منهم نفقاتهم illa أنهم كفروا بالله wa Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Demikian pula jemaah sekalian, rusaknya keimanan dengan berbagai macam penyimpangan. Itu juga akan merusak ibadah seseorang. Walaupun tidak sampai pada derajat kesyirikan dan kekufuran seperti penyimpangan orang-orang yang suka mengada-ada di dalam agama. Sebagai contoh kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini kalau kita baca hadis-hadis tentang mereka atau kisah-kisah tentang mereka, maka sekilas kita akan berdecak kagum karena ibadah-ibadah mereka yang begitu hebat. Ibadah-ibadah mereka yang begitu hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berkata kepada para sahabat, "Tahkiruna salatahum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim." Kalian akan menganggap remeh salat kalian dibanding salat mereka dan puasa kalian dibanding puasa mereka. Ya, subhanallah. Ini dikatakan kepada para sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian bandingkan salat kalian dengan para sahabat, eh, Beliau berkata kepada para sahabat Kalau kalian bandingkan solat kalian dengan solat mereka Atau puasa kalian dengan puasa mereka Maka kalian akan menganggap remeh Solat dan puasa kalian Artinya Secara zahir Nampak mereka itu ahli ibadah Dan juga jemaah sekalian Mereka itu adalah orang-orang Yang rajin membaca Al-Quran Yang rajin membaca Al-Quran Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kaumun yaqra'un al-Qur'an. Mereka adalah satu kaum yang membaca Al-Qur'an. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yujawizu hanajirahum. Al-Qur'an itu tidak melampaui kerongkongan mereka. Artinya mereka tidak paham. Jadi kaum Khawarij ini mereka memiliki keyakinan atau keimanan yang sesat. Padahal mereka ini ahli ibadah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mereka? Kila nar syarru latah tadi adimis Mereka itu adalah anjing-anjing neraka. Nauzubillah. Mereka itu adalah anjing-anjing neraka dan mereka itu adalah seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka yamrukuna minad din muruka sahmi minar ramiyah mereka keluar dari agama seperti anak panah yang menembus buruannya. Padahal mereka itu ahli ibadah. Kenapa jamaah sekalian? Karena ibadah mereka tidak dibangun di atas dasar keyakinan yang benar, akidah yang benar, keimanan yang benar. Maka inilah pentingnya mempelajari akidah ahli sunnah wal jamaah agar ibadah kita dibangun di atas dasar yang benar. Baik, ini apa namanya faidahnya mengapa iman terlebih dahulu baru kemudian amal soleh sebab amal soleh itu harus dibangun di atas dasar iman yang benar kalau tidak percuma beramal soleh percuma beramal soleh kalau tidak dibangun di atas dasar keimanan yang benar baik kemudian apa yang dimaksud dengan amal soleh itu maka ketahuilah amalan soleh itu adalah amalan yang terpenuhi padanya dua syarat. Kalau tidak terpenuhi salah satu syaratnya, maka itu bukan amal soleh. Yang pertama adalah dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mencontoh dan meneladani beliau. Apabila satu dari syarat ini, dari dua syarat ini tidak terpenuhi, maka itu bukan amal soleh. Artinya, walaupun seseorang misalkan dia sudah berniat ikhlas beribadah semata-mata karena Allah namun ternyata dia tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW di dalam beribadah dia hanya mengada-ada dalam ibadah atau mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang yang dia belum tahu itu berdasarkan dalil atau tidak tapi dia ikut-ikutan begitu saja ternyata tidak berdasarkan dalil maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan tidak ada padanya perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi percuma saja walaupun dia ikhlas. Makanya salah besar kalau ada yang mengatakan yang penting kan niatnya baik. Itu belum cukup. Harus disertai dengan cara yang benar. Jadi dalam Islam nggak cukup niat yang baik, harus juga dengan cara yang benar, niat yang baik dan cara yang benar. Jadi salah besar kalau ada yang mengatakan yang penting niat baik dalam beribadah, yang penting niat mulia, yang penting nawaitunya benar. Walaupun caranya tidak sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tertolak. Demikian pula sebaliknya, walaupun seseorang sudah mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi ternyata dia tidak ikhlas dalam beribadah dia ingin ibadahnya dipertontonkan kepada orang agar dia dipuji oleh orang agar dia disanjung oleh orang agar dia mendapatkan kedudukan di tengah-tengah mereka maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita bahwa ibadah orang tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak akan mendapatkan pahala apa-apa. Beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan-amalan manusia itu tergantung niatnya. Seseorang hanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah dia niatkan. Kalau dia beribadah tanpa memenuhi satu dari dua syarat ini, maka dia bukannya mendapatkan pahala, justru mendapatkan dosa bahkan termasuk dosa besar. Ini yang perlu kita khawatirkan. Kita mengira sedang beramal soleh, malah ternyata kita beramal yang sesat. Sebagaimana yang telah Allah ingatkan dalam Al-Quran, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a Maukah kalian aku kabarkan tentang orang-orang yang paling merugi amalannya yaitu mereka yang mengira telah berbuat baik di muka bumi ini padahal mereka melakukan kesesatan mereka melakukan kesesatan dalam keadaan mereka menyangka sedang melakukan kebaikan maka hati-hatilah inilah orang-orang yang paling merugi artinya Allah mengingatkan kita ada orang-orang seperti ini Di antaranya yang tidak memenuhi syarat ibadah atau syarat amal soleh. Dia mengira sedang melakukan amal soleh, padahal dia tidak memenuhi syarat amal soleh. Sehingga amalannya sesat dan dia menyangka sedang melakukan kebaikan. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang paling merugi itu adalah yang telah sesat amalannya dalam kehidupan dunia dan mereka mengira sedang melakukan kebaikan. Jadi hati-hati, jangan mengira-ngira saja. Jangan menuruti perasaan. Menurut saya ini baik kok. Menurut hemat saya ini bagus kok. Gak boleh, itu bukan cara beragama yang benar. Beragama itu harus mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan menuruti perasaan kita. Walaupun perasaan kita baik, walaupun perasaan kita ini benar, tapi kalau tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu termasuk perbuatan yang sesat. Karena beliau bersabda, barang siapa yang melakukan satu amalan atau mengada-adakan satu cara baru dalam agama tanpa petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah pentingnya juga kita harus menuntut ilmu agama. Maka pertama dan kedua ini juga terkandung padanya sisi pendalilan kewajiban menuntut ilmu. Yang pertama, kita tidak mungkin beriman kecuali kita menuntut ilmu terlebih dahulu. Yang kedua juga, kita tidak mungkin beramal soleh tanpa menuntut ilmu terlebih dahulu. Orang yang tidak menuntut ilmu dan dia mengira sedang beramal soleh, pada hakikatnya dia adalah orang yang sesat. Dia adalah orang yang sesat. Itulah sebab kesesatan orang-orang Nasrani yang kita selalu baca dalam doa kita waladolin ya Allah jangan engkau golongkan aku ke dalam golongan orang-orang yang sesat siapa mereka orang-orang Nasrani yaitu orang-orang yang beramal tanpa ilmu iya bukan pula ghairil maqdub bukan pula al maqdub alaihim orang-orang yang engkau murkai siapa mereka yang berilmu tetapi tidak mengamalkannya. Jadi bagian pertama dan kedua mengandung kewajiban menuntut ilmu karena kita tidak mungkin beriman dan beramal soleh tanpa menuntut ilmu terlebih dahulu. Baik. Kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga yang harus kita miliki agar kita selamat dari kerugian. Watawasau bil haq. Saling berwasiat dengan kebenaran. Apa artinya ini? Artinya adalah mengajarkan ilmu yang sudah kita ketahui, mendakwahkan kepada umat manusia ilmu yang sudah kita pelajari. Inilah kewajiban kita yang ketiga dan pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan secara lebih detail bahwasannya kewajiban berdakwah adalah kewajiban setiap hamba dan seseorang itu belumlah pantas disebut sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia mengajarkan ilmu yang sudah dia ketahui. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dalam surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku mengajak kepada Allah, berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Demikian pula aku dan orang-orang yang mengikuti aku berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Maka berdasarkan ayat ini ulama menjelaskan siapa yang tidak mengajarkan ilmunya walaupun dia seorang yang alim maka dia bukan termasuk pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi harus kita ingat jemaah sekalian berdakwah bukan sembarang dakwah melainkan berdasarkan ilmu yaitu mencakup tiga macam ilmu yang pertama ilmu tentang apa yang akan kita sampaikan pastikan apa yang akan kita sampaikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman ahlu sunnati wal jamaah. Yang kedua, ilmu tentang cara menyampaikan, yaitu dengan hikmah dan kelembutan. Dan kalau dibutuhkan dengan melakukan targib wa tarhib dan juga kalau dibutuhkan dengan debat, namun debat dengan cara yang terbaik, bukan debat kusir. Itu dalam kondisi yang darurat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Inilah dia metode dakwah. Dengan hikmah, dengan kelembutan. Kemudian dan berilah nasihat yang baik. Nasihat yang baik dijelaskan para ulama adalah targib wa tarhib. Memberikan motivasi ayat-ayat atau hadis-hadis yang berisi motivasi demikian pula ancaman. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan, kalau perlu didebat yaitu orang-orang yang suka menentang, maka debatlah dengan cara yang terbaik, bukan dengan debat kusir, bukan dengan kata-kata yang kotor atau kata-kata yang membuat orang semakin jauh dari kebenaran. Jadi perlu kita ketahui ilmu tentang cara menyampaikan. Kemudian yang ketiga ilmu tentang kondisi orang yang disampaikan. Maka inilah tiga macam ilmu yang harus kita pelajari sebelum kita menyampaikan dakwah. Baik. Jadi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah yang dibangun di atas dasar ilmu, bukan sembarang dakwah atau bukan dakwah yang hanya bermodalkan semangat saja. Harus berdasarkan ilmu. Kemudian sifat yang keempat dari sifat-sifatnya orang-orang yang tidak merugi yaitu tidak sesat di dunia dan tidak akan diazab pada hari kiamat wa tawasau bisabr dan mereka saling berwasiat untuk bersabar inilah kewajiban yang keempat senantiasa bersabar sabar di dalam menuntut ilmu sabar di dalam mengamalkannya dan sabar di dalam mendakwahkannya jemaah sekalian kenapa harus sabar Kenapa ditekankan sebagai sifat yang terakhir yang harus dimiliki yaitu kesabaran. Karena orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus pasti akan mendapatkan ujian. Makanya Allah tekankan harus sabar. Sebab yang akan kita lalui adalah jalan para nabi dan rasul alaihi wassalam. <coughs> Sebagaimana para nabi dan rasul telah mendapatkan gangguan dan ujian yang dahsyat. Demikian pula orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Dan gangguan itu berbagai macam bentuknya. Kadang ujian dari hawa nafsu kita. Dari hawa nafsu kita. Atau dari adat istiadat dan kebiasaan dalam diri kita atau lingkungan sekitar kita yang sudah betul-betul mendarah daging. Sehingga ketika kita mengenal kebenaran agak sulit, agak berat padahal kebenaran itu ringan. Namun karena kita sudah terlalu lama tenggelam di dalam berbagai macam dosa sehingga menjadi berat. Ini bagian juga dari hawa nafsu. Belum lagi itu itu baru gangguan dari dalam diri kita. Belum lagi dari luar. Dan luar itu siapa? Yaitu dari setan-setan yaitu setan dari kalangan manusia dan jin yang menghalangi dari kebenaran. Allah mengatakan mereka itu adalah setan, syayatinul ins wal jin, setan-setan dari kalangan manusia dan jin yang suka menghalang-halangi manusia untuk melakukan yang benar dan mengajak untuk melakukan yang salah. Bahkan tidak jarang yang mengganggu kita dalam mengamalkan yang hak ini adalah keluarga kita sendiri. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diuji dengan pamannya Abu Lahab. Abu Lahab adalah pamannya, tetapi dialah orang yang paling keras menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka butuh kesabaran. Maka butuh kesabaran. Artinya kalau kita sudah paham hal ini, maka kita jangan cengeng. Ya. Artinya kita sudah harus mengerti kalau kita mau melakukan yang benar, pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan. Dan ternyata subhanallah, ujian dan cobaan yang menimpa kita itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Paling cuman orang mencela, menghina, atau berbicara di belakang kita, itu pun nggak berani di hadapan kita. Berbicara di belakang kita, nggak berani di hadapan kita. Tetapi yang dihadapi oleh para nabi dan rasul, demikian pula para sahabat, itu luar biasa ujian yang mereka hadapi dan itu tentunya sesuai dengan kadar keimanan mereka karena iman kita lemah Allah juga berikan ujian yang apa namanya setingkat dengan iman kita jadi hakikatnya apa yang kita hadapi ini belum ada apa-apanya iya kemudian ulama menjelaskan kesabaran itu dibutuhkan dalam tiga perkara yang pertama sabar di dalam menjalankan perintah Allah yang kedua, sabar di dalam menjauhi larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar di dalam menghadapi takdir Allah yang berupa musibah dan hal-hal yang tidak menyenangkan. ya seperti penentangan orang kepada kita dan lain sebagainya atau berbagai macam musibah maka harus dihadapi dengan kesabaran. Itulah tiga pokok kesabaran atau tiga keadaan yang harus dihadapi dengan kesabaran dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab hanyalah orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa batas baik jemaah sekalian kita akan memasuki bagian yang terakhir dari mukaddimah yang pertama ini qala asy-syafi'i rahimahullahu taala Beliau berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata Imam Syafi'i rahimahullah berkata mengomentari surat ini surat Al-Asr Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum Andaikan Allah tidak menurunkan hujjahnya atas makhluknya Kecuali surat ini maka itu sudah mencukupi mereka. Apa maksud ucapan ini jamaah sekalian? Dijelaskan para ulama, maksudnya dengan surat ini saja sudah cukup bagi kita untuk mengetahui kewajiban kita secara global. Secara global. Artinya, seluruh kewajiban kita di muka bumi ini pada hakikatnya hanya empat. Kalau dikerucutkan diglobalkan seluruh kewajiban kita di muka bumi ini hanya empat. Ini saja, nggak lebih daripada itu. Pertama menuntut ilmu. Yaitu berusaha mengetahui apa yang Allah syariatkan atas kita Yang kedua mengamalkannya Yang ketiga mendakwahkannya Yang keempat bersabar Ini saja secara global Maka Kata Asy-Syafi'i rahimahullah, kalaulah Allah hanya menurunkan surat ini itu sudah cukup sebagai hujah. Hujah itu arti artinya apa? Artinya Allah telah menyampaikan kebenaran kepada kita sehingga kelak di hari kiamat kita nggak punya alasan lagi. Nggak punya alasan lagi ya Allah saya nggak tahu ini perintah perintahmu sehingga saya tidak amalkan. Itu bukan alasan lagi. Karena kita sudah disampaikan apa kewajiban kita. Inilah dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengazab sebelum atau sampai kami mengutus para rasul. Jadi, nggak ada lagi yang bisa beralasan, "Ya Allah, saya tidak tahu apa kewajiban saya di muka bumi ini sehingga saya tidak amalkan." Sebab Allah sudah menurunkan surat ini agar kita tahu Inilah kewajiban kita untuk kita amalkan. Itu maksudnya hujjah. Baik. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu taala. Sebelumnya ada uh, ungkapan lain dari Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, "Lau tadabbara an-nas hadhihi surah lawasi'athum." Andaikan manusia mentadabburi, mengambil pelajaran dan merenungkan hakikat surat ini, yaitu surat Al-Asr, maka itu akan mencukupi mereka. Itu akan mencukupi mereka. Oleh karena itu disebutkan dalam sebagian riwayat para sahabat itu seringkali apabila mereka bermajelis atau mereka hendak berpisah dari majelis, mereka mengingatkan kepada satu dengan yang lainnya dengan surat ini. Mereka bacakan surat ini terhadap yang lainnya. Ini menunjukkan pentingnya surat yang mulia ini. Baik. Kemudian kata beliau, wa qala al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Sebelum kita sebutkan apa ucapan beliau, ada satu faedah di sini. Uh, kitab yang ringkas ini adalah kitab yang memiliki bobot ilmiah yang sangat besar. Coba perhatikan jemaah sekalian. Pertama beliau jelaskan tentang empat kewajiban Kemudian beliau susul dengan dalilnya Kemudian beliau susul dengan Ucapan ulama terkenal Ulama umat Ulama ahlu sunnah wal jamaah Yaitu Imam Syafi'i Salah seorang imam besar Imam Mazhab Kemudian Imam Al-Bukhari Penyusun kitab Sahih Al-Bukhari Ini menunjukkan kepada kita Bobot ilmiah Buku kecil ini Jadi beliau enggak sembarang ngomong Beliau menjelaskan kepada kita berasal dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah serta penjelasan para ulama ahlu sunnah dahulu. Baik. Apa kata Imam Al-Bukhari rahimahullah? Beliau berkata, Babul ilm qabla al-qawli wal amal. Di dalam kitab sahih beliau, Sahih Al-Bukhari, dan ini termasuk kitab yang harus kita miliki ya, harus kita punya kitab Sahih Al-Bukhari dan alhamdulillah sudah banyak terjemahannya. Bahkan ada juga ringkasannya untuk lebih memudahkan. Nah, di dalam kitab tersebut beliau membuat menyebutkan salah satu bab al-ilm qabla al qauli wal amal. Ilmu itu wajib sebelum ucapan dan perbuatan. Sebelum ucapan dan perbuatan. Artinya apa? Seseorang itu tidak boleh beramal Apakah amalan itu dalam bentuk ucapan maupun perbuatan sebelum dia memiliki ilmunya? Karena tadi sudah kita jelaskan, seseorang itu tidak mungkin beriman dengan benar dan tidak mungkin dapat melakukan amal soleh kalau dia tidak punya ilmunya. Dia harus punya ilmunya terlebih dahulu, baru dia bisa mengamalkan. Kalau dia beramal tanpa ilmu, maka dia akan tersesat seperti orang-orang Nasrani. Tapi kalau dia memiliki ilmu tanpa amal, maka dia akan dimurkai seperti orang-orang Yahudi. Wa dalilu ta'ala. Kemudian kata Al-Bukhari rahimahullah, dalil yang menunjukkan ilmu itu wajib sebelum ucapan dan perbuatan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Maka ketahuilah atau berilmulah. I'lam artinya berilmulah bahwasannya la ilaha illallah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah wastaghfir li dhanbik dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu surat Muhammad ayat ke-19 kata Syekh rahimahullah fabada bil ilmi qabla al qawli wal amal maka Allah memulai dengan ilmu sebelum ucapan dan perbuatan artinya Allah suruh berilmu dulu sebelum mengucapkan la ilaha illallah dan beristighfar. Jadi di sini disebutkan ada tiga. Yang pertama ilmu, kemudian ucapan la ilaha illallah dan istighfar. Maka ilmu terlebih dahulu sebelum ucapan dan perbuatan. Walhamdulillah kita sudah selesai dari penafsiran ringkas surat Al-Asr. Dengan ini kita juga selesai dari mukaddimah yang pertama dari kitab thalathatul usul wa adillatuha. Berarti masih ada dua mukaddimah lagi baru kemudian kita masuk pada pembahasan inti. Ini yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat. Mungkin ada tanya jawab saya persilakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Bagi uh, yang pertama tentang berkorban. Jadi pertanyaannya, apakah setiap anggota keluarga satu hewan korban atau cukup, satu cukup untuk semuanya? Begitu ya? Baik. Uh, kesimpulan dari penjelasan para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada bahwasannya yang afdal adalah yang afdal adalah seperti dijelaskan Syekh Ibn Taimin rahimahullah yang afdal adalah berkorban untuk setiap keluarga setiap keluarga itu cukup satu hewan oh, cukup untuk satu hewan korban iya yeah. cukup satu hewan korban. Ini untuk satu keluarga. Uh, satu keluarga yang dimaksudkan di sini adalah mereka satu dapurnya, satu dapurnya di dalam korban itu dihitung satu keluarga. Artinya kalau mereka sudah berbeda rumah, walaupun dia adalah orang tua dan anak, walaupun orang tua dan anak kalau sudah berbeda rumah, maka boleh Eh, masing-masing uh, berkorban. Boleh setiap rumah itu ada satu minimal satu ekor kambing atau sapi atau onta untuk berkorban. Iya, ini yang lebih afdol Kenapa dikatakan lebih afdol Karena inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau maksimal kambing itu adalah dua ekor. Iya, sapi satu dan onta satu atau atau minimalnya sepertujuh sapi dan sepertujuh onta. Iya. Kenapa dikatakan lebih afdol? Sebab inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkorban sementara istri-istri beliau tidak ikut berkorban. Tidak ikut berkorban lagi. Dan beliau membaca dalam uh, doa beliau ketika berkorban, Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti. Ya Allah, terimalah dariku dan keluargaku. Jadi, beliau yang berkorban sebagai kepala keluarga dan beliau niatkan untuk seluruh anggota keluarganya. Untuk seluruh anggota keluarganya. Iya, jadi istri-istrinya dan anak-anaknya sudah tidak perlu lagi untuk berkorban. Iya. Ini ini lebih afdal insyaallah taala. Tetapi tidak bisa juga kita katakan kalau yang lain berkorban tidak sah. Itu tetap sah, hanya saja kurang afdal. Iya. Nah, kata Syekh Ibnu rahimahullah, kalau kita punya kelebihan rizki, kalau kita punya kelebihan rizki, maka itu lebih bagus kita sedekahkan. Kita sedekahkan untuk orang lain. Nah inilah salah satu solusi salah satu solusi mengirim hewan, bukan hewan kurban ya, hewan uh, ke negeri lain atau ke daerah lain. Adapun mengirim hewan kurban kita ke daerah lain itu tidak sesuai dengan sunnah. Yang afdal adalah kita menyembelih sendiri, menyembelih sendiri, kemudian kita makan sebagian itu disunahkan kemudian kita bagikan kepada orang-orang fakir yang ada di sekitar kita ataupun yang tidak fakir sebagai hadiah. Iya. Itu yang sunnahnya hewan kurban. Adapun mengirim keluar keluar daerah, apalagi kita nggak jelas, nggak lihat hewannya, itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagai solusinya, apabila ada daerah-daerah yang sangat butuh, ya, maka orang-orang yang punya kelebihan, dia nggak perlu berkorban banyak-banyak, cukup satu untuk keluarganya, untuk keluarganya. Kemudian kelebihannya itu berikan sebagai sumbangan, sedekah. Dia sedekahkan ke daerah-daerah tersebut. Nanti mereka yang beli hewan kurban dan mereka niatkan untuk diri mereka sendiri. Dipahami ya? Mereka niatkan untuk diri mereka sendiri. Jadi bukan untuk kita. Kita hanya bersedekah saja. Jadi Eh, kalau kita punya kelebihan rezeki itu lebih afdal dialihkan ke sedekah bukan memperbanyak hewan kurban. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, mengikut sertakan orang yang sudah meninggal dunia. Dijelaskan juga oleh Syekh Ibn Thaymin rahimahullah, tidak ada dalil secara khusus Rasulullah SAW alaihi berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Tetapi kalau kita niatkan dan kita sertakan bersama dengan korban kita, maka itu akan menjadi pahala mereka juga. Itu akan menjadi pahala mereka juga. Jadi eh, kesimpulannya adalah apabila orang tua kita misalkan sudah meninggal dunia, maka kita tidak perlu untuk berkorban secara khusus untuk mereka melainkan kita yang berkorban, kemudian kita niatkan untuk diri kita dan juga untuk seluruh anggota keluarga kita, termasuk orang tua kita. Jadi disertakan bersama orang yang hidup. Ini perihal korban. Tidak ada dalil secara khusus berkorban uh, khusus bagi orang yang meninggal dunia itu. Berbeda dengan sedekah biasa. Kalau sedekah biasa bukan korban, itu termasuk yang dianjurkan dan insya Allah pahalanya sampai bahkan ulama seluruhnya sepakat ulama seluruhnya sepakat kita bersedekah dengan niat pahalanya untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu sampai kepada mereka karena itu ada dalilnya adapun menyembelih hewan kurban secara khusus untuk mereka demikian pula membacakan Al-Qur'an itu tidak ada dalilnya secara khusus baik ini yang kedua kemudian yang ketiga tentang amalan-amalan kita yang kita kerjakan dahulu karena belum tahu. Karena belum tahu uh, belum tahu ilmunya, artinya tidak berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau itu sudah jelas-jelas tidak berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan-amalan tersebut tertolak. Karena itulah Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. ya. Jamaah sekalian, jangankan amalan yang tanpa sesuai petunjuk. Kita sudah melakukan amalan berdasarkan petunjuk dan ikhlas, itu pun bukan berarti kita harus kita bisa memastikan amalan saya pasti diterima. Mungkin ada penghalang yang lain. Mungkin ada penghalang-penghalang yang lain sehingga amalan kita tidak diterima. Iya. Itu yang sudah sesuai petunjuk. Nggak bisa kita pastikan amalan saya pasti diterima. Karena kita nggak tahu itu ilmu gaib di sisi Allah. Kita hanya bisa apa? Berharap-harap cemas, tetapi tetap berprasangka buruk kepada Allah, afwan, berprasangka baik kepada Allah akan menerima amalan kita. Adapun terhadap diri kita harus kita prasangka buruk. Jangan-jangan saya kurang ini, jangan-jangan saya kurang itu, sehingga amalku tidak diterima. Jadi bedakan ya, prasangka kepada Allah dan prasangka kepada diri kita. Adapun kepada Allah kita harus berprasangka baik. Allah akan menerima ibadah kita. Namun kepada diri kita kita berprasangka buruk jangan-jangan masih banyak kekurangan sehingga ibadah saya tidak diterima. Itu yang sudah sesuai petunjuk, apalagi yang nggak sesuai petunjuk. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, maka kita mohon ampun kepada Allah atas amalan-amalan kita yang tidak berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita lakukan di masa yang lampau itu bukan saja tidak diterima bahkan dosa bagi kita dosa bagi kita, namun Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta Maha Pengampun, hendaklah kita memohon ampun kepada Allah, kemudian lebih bersemangat lagi dalam menuntut ilmu dan memperbanyak amalan untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita di masa yang lampau. Jadi ingat-ingat saja itu, itu adalah kekurangan kita, jangan pernah dilupakan, jangan merasa itu diterima supaya kita lebih bersemangat untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita di masa yang lampau tersebut. Baik, barangkali demikian. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Baik. Orang yang tidak diberikan anugerah ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, maka tidak diragukan lagi dia termasuk orang-orang yang sebesar-besar mendapatkan kerugian ya yang mendapatkan sebesar-besarnya kerugian apabila dia tidak dianugerahkan ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang benar ya dia termasuk orang yang merugi dan perlu kita ketahui semua yang terjadi di alam ini baiknya maupun buruknya adalah takdir Allah itu termasuk rukun iman mengimani apa yang terjadi di alam ini, kebaikannya dan keburukannya itu adalah takdir Allah. Jangan seperti orang-orang Majusi. Orang-orang Majusi mengatakan kebaikan itu diciptakan oleh cahaya. Keburukan itu diciptakan oleh kegelapan. Maka harus kita imani kebaikan dan keburukan semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah ciptaan Allah Tabaraka wa taala. Iya. Harus kita imani seperti itu. Akan tetapi akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita kemampuan dan keinginan. Keinginan untuk memilih dan kemampuan apakah memilih jalan yang benar atau memilih jalan yang salah. Jadi, orang yang tidak mau menuntut ilmu itu memang pilihannya. Walaupun pilihannya itu juga tidak keluar dari takdir Allah. Iya. Ini harus kita imani dua-duanya. Kita imani manusia itu diberikan kehendak dan kemampuan untuk memilih dan kehendak serta kemampuannya itu tidak keluar dari kehendak dan kemampuan Allah. Dua-duanya kita imani. Allah yang menakdirkan dan dia juga memiliki kehendak. Allah berikan kepadanya kehendak dan kemampuan. Iya. Namun manusia itu ketika dia memilih jalan yang salah, dia tidak bisa menyalahkan takdir. Dia tidak, tidak bisa menyalahkan takdir. Kenapa demikian? Karena ketika dia memilih jalan yang salah, dia tidak tahu takdirnya sebelum itu. Iya. Dia tidak tahu takdirnya, dia belum tahu takdirnya. Artinya, memang dia memilih tanpa ada paksaan dari Allah. Memang dia memilih, Allah berikan dia kemampuan untuk memilih tanpa Allah memaksanya. Sehingga dia hanya seperti wayang begitu, tidak. Memang Allah berikan kepadanya kemampuan untuk memilih. Walaupun sekali lagi kemampuannya itu tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak bisa sedikit pun menyalahkan takdir. Saya nggak dapat ilmu, saya nggak dapat ilmu, karena Allah sudah takdirkan. Dia nggak bisa mengatakan demikian. Kenapa? Karena sebelum dia tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dia belum tahu takdirnya. Iya kan? Kenapa dia nggak menuntut ilmu yang bermanfaat? Kenapa dia tidak menuntut ilmu? Kemudian dia mengatakan, inilah takdirku insya Allah. Harusnya demikian. Harusnya demikian. Iya. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak mau disalahkan ketika berbuat dosa. Ketika dia berbuat salah. Makanya ada pencuri di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia katakan, "Wahai Umar, ketika Umar akan memotong tangannya." Kemudian dia katakan, "Saya nggak bisa dipotong tangan saya karena saya mencuri ini sudah takdir Allah." Maka kata Umar, "Saya pun akan potong tanganmu juga takdir Allah." Iya. Jadi dia nggak bisa menyalahkan takdir karena Allah berikan kepadanya kemampuan. Kenapa dia tidak memilih yang baik? Kenapa dia tidak memilih yang baik? Kemudian dia apa namanya mengatakan itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kalau sudah jelas bagi kita ini adalah ilmu yang bermanfaat berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang kita pelajari. Jangan kemudian kita berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita mengatakan ini sudah takdir Allah. Iya, betul itu takdir Allah, tetapi dia belum tahu itu takdir Allah sebelum terjadi. Artinya memang dia pilih sendiri tanpa Allah memaksa dia seperti uh, apa namanya dalam menggerakkan wayang. Iya. Makanya dia berbuat dosa, dia berbuat salah tidak boleh apa namanya beralasan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kalau dia sudah berusaha, dia berusaha mencari ilmu yang bermanfaat sesuai dengan kemampuannya, tanpa dia mengurang-urangi, tanpa dia melalaikan, tanpa dia berpaling dari kebenaran. Tetapi dia belum sampai pada ilmu tersebut. Maka orang-orang seperti ini kata para ulama mereka termasuk orang-orang yang akan diberikan pemaafan oleh Allah. Nah, ini sekarang beda. Ada orang yang dia berusaha. Dia tahu di sana ada pengajaran ilmu yang bermanfaat, dia datang. Dia belajar. Tapi ilmunya belum sampai di situ sehingga dia terjerumus melakukan amalan yang salah. Padahal dia masih dalam kondisi usaha untuk belajar. Tapi tanpa sengaja dia melakukan sesuatu yang salah. Nah, orang seperti ini yang dijelaskan para ulama, dia akan mendapatkan udur atau pemaafan dari Allah. Sebagaimana firman-Nya tentang doa orang-orang yang beriman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau mengazab kami apabila kami uh, lupa atau tersalah. Tersalah di sini dalam artian dia tidak sengaja, dia mengira itu kebenaran padahal ada adalah salah. Iya. Sebagai contoh, orang-orang yang mungkin tinggal di daerah terpencil atau di daerah tertentu yang dia belum menemukan seorang ulama atau seorang ustadz yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian dia dengan fasilitas seadanya itu yang dia dapatkan ilmu. Atau dengan orang-orang yang dia anggap ustadznya yang apa namanya Eh, mengajarkan ilmu yang bermanfaat padahal mungkin menyesatkan dia tanpa dia sadari. Dalam keadaan dia sudah berusaha. Dia tidak lalai. Dia apa namanya berusaha betul-betul ingin menuntut ilmu. Nah, orang seperti ini yang disebutkan para ulama yang Allah akan berikan uzur pemaafan karena kebodohannya. Iya. Jadi demikian orang yang akan diberikan uzur diberikan pemaafan karena kebodohannya berdasarkan ayat yang kita sebutkan tadi, Rabbana la tu'akhidna inna sina wa Dalam hadis qudsi Allah telah menjawab, "Iya, saya telah melakukan." Jadi Allah sudah mengampuni orang-orang seperti itu.